alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat segala puji bagi ya Allah jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad Ya Allah semoga salawatmu semoga salam nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau serta orang-orang yang beliau cintai para sahabatnya dan siapapun dari mereka yang menetapi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd pendengar radio Raja dan radio sunnah yang lainnya Allah Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan semoga amal kita pada hari Senin ini dapat oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Halimah Bukhari. Kita telah sampai kepada bab nomor 40, yakni bab dal qawm min anfusihim, bab yang artinya maula suatu kaum adalah termasuk dari golongan mereka, kita sudah menjelaskan bahwasanya makna maula itu bermakna mantan budak yang dibebaskan bisa bermakna satu kelompok yang ada perjanjian di antara mereka seperti umpamanya kabilah Khuza'ah itu bersekutu dengan kabilah Quraisy maka mereka disebut maula Quraisy atau yang seperti itu. Al-Imam Bukhari mengatakan di sini, qala haddatsana Amr bin Khalid telah mengajarkan kepada kami Amr bin Khalid dia berkata haddatsana Zuhair telah mengajarkan kepada kami Zuhair قال حدثنا عبد الله بن عثمان berkata telah mengajarkan kepadaku. Mungkin ada sedikit gangguannya karena memang internet di tempat kita lagi agak kacau. Nah. Jadi afan kalau mungkin terputus. Ini an Rifa'ah Rafi dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu taala anhu dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ijma' li qauma Nabi berkata kepada Umar, kumpulkan untukku kaummu. Kumpulkan untukku kaummu. Fajama'ahum. Maka dikumpulkan oleh Umar, kaumnya Umar bin Khattab. Falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi Umar. Ketika mereka sudah hadir semuanya di pintu rumah Nabi alaihi salatu wassalam maka Umar masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Umar berkata qad jama'tu laka qaumi aku telah mengumpulkan bagimu kaumku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي Orang-orang asal mendengar adanya perkumpulan untuk orang-orang Quraisy. Di mana Umar diminta untuk mengumpulkan orang-orang Quraisy masjid sehingga mereka sudah kumpul semuanya. Tatkala mereka berkumpul, berita berkumpulnya mereka ini didengar oleh orang-orang Ansor, maka mereka berkata telah turun untuk orang-orang Quraisy sebuah wahyu Faja'a al-mustami'u wan nadhiru ma yuqalu Maka datanglah orang-orang yang ingin mendengar atau orang-orang yang ingin melihat, mereka ingin tahu, mereka penasaran. Kira-kira wahyu apa yang turun untuk mereka? Apa yang bakal dikatakan kepada mereka? fakhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama baina adhurihim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menyumpahi mereka lalu beliau berdiri di hadapan mereka dan berkata hal fikum min ghairikum apakah ada di tengah-tengah kalian yang selain dari kelompok kalian selain dari kaum kalian qalu na'am iya Rasulullah ada fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina di tengah-tengah kami ini ada sekutu-sekutu kami. Yani mereka yang ada perjanjian dengan kami. Wabnu ukhtina. Dan di tengah-tengah kami ini juga ada anak saudari kami. Dan maksudnya anak saudari, umpamanya anak kakak kita, anak adik perempuan kita, dia kan nasabnya ikut bapaknya, tidak ikut ibunya. Maka disebutkan di sini ada di tengah-tengah kami ini anak saudari perempuan kami wa mawalina dan maula maula kami. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, halifuna min. Nah, mereka yang ada perjanjian dengan kita itu termasuk dari kita. Wabnu ukhtina minna dan saudara atau anak saudari perempuan kita adalah termasuk golongan kita. Wa mawalina minna dan maula-maula kami itu orang-orang dari budak-budak yang dibebaskan mereka termasuk golongan kami wa antum tasma'un dan kalian dengarkan. Rasul SAW meminta kepada para sahabat yang berkumpul khususnya orang-orang Quraisy agar mereka mendengarkan inna awliya'i minkum al-muttaqun. Subhanallah. Rasul mengatakan sesungguhnya awliya'i yang kekasih-kekasih dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Nabi mengingatkan kepada mereka, kepada kaum Quraisy yang mereka adalah keluarga Nabi, yang mereka adalah satu kabilah sama Nabi. Yang di antara mereka tentunya ada Ali bin Abu Talib yang sepuluh adalah sepupu Nabi. Di antara mereka ada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan Nabi. Ada Abbas tentunya, ada Ibnu Abbas. Nabi mengingatkan kepada mereka, sesungguhnya kekasih-kekasihku. Dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Kita tahu dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa la fadla li arabiyin ala a'jamiin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang ajam atau orang ajam lebih mulia dari orang Arab, orang kulit putih lebih mulia dari orang kulit hitam. Itu nggak ada tuh dalam agama Islam. Standar orang yang mulia, standar orang yang menjadi kekasih Nabi, bukanlah dilihat dari nasab. Bukanlah dilihat dari warna kulit. Bukanlah dilihat dari kegantengan wajahnya atau kecantikan rupanya. Tapi Rasulullah SAW menegaskan kepada mereka yang hadir, Inna awliya iminikum al-muttaqun. Sesungguhnya kekasih-kekasihku. Dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Fa kuntum ulaik fadha. Kalau kalian orang-orang yang bertakwa, maka itulah yang diharapkan. Kalian adalah kekasih-kekasihku. Wa illa fanzuru. Tapi kalau tidak, maka kalian harus perhatikan. Lihatlah. Amalan-amalan mereka mereka membawa amalan mereka karena mereka adalah orang-orang yang soleh. Kemudian kalian datang pada hari kiamat dengan dosa-dosa kalian. Fayu'rat ankum. Maka kalian akan dipalingkan dari kalian, nggak akan ditolak kalian. Subhanallah. Jadi terkadang ada sebagian orang yang yang bangga dengan nasabnya, Sebagian mengatakan aku adalah baik sama keluarganya, sama kabatnya. Tapi Nabi mengingatkan mereka, jangan sampai pada hari kali pada hari kiamat kalian bawa dosa, dengan orang-orang datang dengan amal solehnya. ada Kemudian Rasulullah SAW memanggil. Tapi perlu diingat sebelum dilanjutkan hadis ini. Bahwa nanti kita semua akan dibangkitkan dari kubur kita. Kemudian kita digiring ke padang mahsyar. Kemudian kita digiring terus menuju ke sirat jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha. Semuanya akan melewati sirat. Akan melewati jembatan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang-orang lewat jembatan itu, ada mereka yang melewati seperti kedipan kilat, ada yang se sekedip mata, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan faman batta bihi amaluhu dan yusri' bihi nasabuh. Maka barang siapa yang sedikit. Sehingga dia tidak bisa keras dalam meratim sirat. Maka tidak mungkin nasabnya akan membuat dia cepat. Tidak mungkin karena hubungan kekerabatannya dengan orang, dengan seorang alim ulama, dan seorang sahabat, dan seorang nabi, itu akan membuat dia cepat. Karena subhanallah, Allah memerintahkan kepada semuanya untuk beramal Kemudian Rasul SAW memanggil dengan suara keras dan berkata, Ya ayuhan nas, wahai manusia, wa rafa'a ya yada'uhuma ala ru'usi Quraisy. Rasul SAW alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, diletakkan di atas orang-orang kepala orang-orang Quraisy, diangkat kedua tangannya. Coba pendengar, bayangkan ya, Rasul mengangkat kedua tangannya, seakan-akan atas kepala orang-orang Quraisy. Dia berkatakan, "Ayunas, inna ah inna Quraisyan ahlu amanatin." Sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang amanah, yang jujur. Man baga bihim qala Zubair azun qala awasir. Barang siapa yang menginginkan bagi mereka malapetaka, kehancuran bagi mereka. Kabbahallahu min alaih yaqulu dzalika salas marrat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia hidungnya itu akan dibuat terjerumus ke dalam api neraka. Beliau mengatakan tiga kali. Subhanallah. Di dalam hadis ini ada keutamaan bagi orang-orang Quraisy. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang Quraisy karena memang ada sebagian orang yang mereka benci dengan orang Arab. Tentu ketika mereka benci dengan orang Arab, mereka akan benci dengan Quraisy. dengan orang Quraisy ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah yang termulia di muka bumi ini. Di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita yang pertama bahwa mawalina mereka yang budak-budak ini dibebaskan, kemudian anak saudari kita, lalu kabilah kabilah yang ada perjanjian sama kita, mereka adalah termasuk kita, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, tapi ingat janganlah seseorang itu berbangga dengan nasabnya, lalu dia lupa beramal dengan berkata, aku kan keturunan Nabi, aku kan keturunan umpamanya Ustadz, aku anak kiai, aku anak tuan guru, atau aku anak siapapun, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban dengan amalmu. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata di bab nomor 41, babun man 'ala jariyataini aw wahidatan. Bab berkaitan dengan orang-orang yang merawat dua anak perempuan atau satu. Jadi orang-orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dua anak perempuan atau satu. Karena kita tahu orang kepingin punya anak laki. Tapi udah berusaha anaknya perempuan semuanya. Ya udah, itu ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang naudzubillahi min dzalik ketika istrinya melahirkan anak perempuan, kemudian melahirkan anak perempuan lagi, dia ingin menceraikan istrinya. Karena dia pikir nih, ah, istriku nih nggak bisa melahirkan anak laki. Subhanallah. Pendengar radio Raja, rahimakallah. Urusan anak ini, mau laki, mau perempuan, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang anaknya semua perempuan. Ada orangnya semua laki, pada pingin perempuan, tapi nggak bisa karena memang itu urusan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dan tugas kita adalah bersyukur. Kita lihat ternyata orang yang anaknya perempuan dan awat anak perempuan itu baik satu atau dua sampai anak itu dewasa, maka iya beda sama anak laki. Karena memang perempuan beda. Kalau ada sekarang mungkin yang mereka berusaha untuk menyetarakan perempuan dengan lelaki, itu adalah bentuk kezoliman. Apalagi yang melakukan itu seorang perempuan ingin disetarakan dengan lelaki, nggak mungkin bisa. Sampai kapanpun, sampai kiamat yang akan hamil itu perempuan. Iya kalau urusan hamil memang nggak bisa. Oke, okay. yang akan menyusui perempuan. Iya nyus. Karena memang perempuan yang punya air susu. Eh, yang bisa sabar menghadapi anak-anak itu perempuan. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada seorang ibu. Beda dengan bapak. Jadi kalau si bapak perbedaan antara laki dan perempuan, suami istri punya anak satu. Gantian, si suaminya kerja umpamanya sebagai supir bajai. Si istri ngomong, suami, kayaknya gitu. Sama-sama kerja nih. Inti sehari Ya, menjadi besar itu anak ketika di rumah yang merawat bapaknya, yang gendong bapaknya umpamanya kita tahu laki-laki tak sabar dan nggak seperti perempuan. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Bukhari hadis Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar صلى الله عليه وسلم bersabda apa sabda Nabi من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته min له kunna من hijaban سبحان الله kata Nabi barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan. Wasabara alaihinna. Dan dia bersabar merawat itu anak perempuan. Kita tahu di masa jahiliyah perempuan itu nggak ada harganya. Bahkan Allah berfirman wa idzal mau'udatu su'ila. Ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya. Nah, di masa itu orang-orang yang hidup di jahiliyah. Mereka berpendapat bahwa wanita adalah aib. Adalah celaan. Orang yang punya anak perempuan itu seakan-akan perempuan itu tidak ada gunanya. Mereka lupa bahwa ibunda mereka adalah perempuan. Nenek mereka adalah perempuan. Ibu nenek mereka adalah perempuan. Kalau tidak ada perempuan, mereka tidak akan hadir di muka bumi. Maka Islam datang memuliakan wanita dengan kemuliaan yang tak ada tandingan. Di antaranya hadis ini. Nabi mengatakan barang siapa yang punya tiga anak perempuan. Wasabara alaihinna. Dan dia bersabar menghadapi mereka. Membesarkan mereka. Wakasahunna min jidatih. Dan dia memberikan pakaian kepada wanita-wanita itu dari hasil kerja dia apa yang akan didapat oleh orang tuanya? kun nalahu hijaban minan Anak-anak itu, anak perempuan yang tiga itu akan menjadi tameng, penghalang bagi dia dari api neraka. Subhanallah. Maka seorang ayah atau seorang ibu punya tiga anak perempuan, berbahagialah. Mereka adalah pemberian Allah Tinggal bagaimana sekarang kita menjaga mereka, bersabar menghadapi mereka, apalagi di masa yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, Hadjathana Fadl ibn Dukain, telah mengajarkan kepada kami Fadl ibn Dukain. Qala hadjathana Fitr, an Shurahbil, telah mengajarkan kepada kami Firahtil, Fitr dari Shurahbil, Qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda ma min muslimin tudrikuhu ibnatan fayuhsinu subha suhbatahuma illa adkhalatahul jannah tidaklah seorang muslim yang dia diberi rizki dua anak ah, perempuan, kemudian dia berusaha untuk berbuat baik kepada keduanya, melainkan kedua putrinya akan menjadi penyebab dia masuk surga. Subhanallah. Jadi kalau bapak, ibu, atau siapa yang diberi rezeki dua anak perempuan dan anak laki, mamanya anaknya lima perempuan, satu laki, masya Allah. Dan dia berusaha bersabar tuh merawat dan membesarkan anak perempuan itu, maka anak perempuan itu adalah tiket untuk masuk surga dia. Dengan syarat bersabar dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian Imam Bukhari meng Ibn Zaid Qala haddathani Ali bin Zaid, ia berkata telah mengajarkan kepadaku Ali bin Zaid qala haddathani Muhammad ibn al Munkadir telah mengajarkan kepadaku Muhammad ibn al Munkadir anna Jabir ibn Abdullah bahwa Jabir bin Abdullah haddathahum mengajarkan kepada mereka ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalathu banatin yu'wihunna wa ya Subhanallah. Di mana Rasul sallallahu alaihi mengangkat derajat wanita. Menjadikan mereka tiket masuk surga bagi orang-orang yang merawat. Rasul mengatakan barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan. Dia mengayomi mereka, mencukupi mereka, mengasihi mereka, Fakat wajabat lahul jannah. Maka albatah, maka sudah wajib bagi dia untuk masuk surga. Subhanallah jemaah. Tapi syaratnya sabar tuh. Faqala rajul min ba'dil qaum berkat telah seseorang dari yang hadir di situ wasintain kalau dua gimana Rasul? Kalau anaknya itu dua. Ya Rasulullah, kalau sintin dua pun akan masuk surga orang. Pendengar Radio Raja, rahimakallah, para muslim manapun engkau berada, semoga Allah merahmati. Ia benar-benar sebagai pelajaran penting bagi orang tua. Karena biasanya nih orang tua, kalau punya anak perempuan itu susah. Apalagi kalau anak perempuannya nggak ada yang bawa, nggak punya pacar bingung tuh orang tuanya. Nah, itu perempuan bisa jadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka dan menjadi tiket untuk masuk surga kalau dirawat dengan benar, dididik dengan la ilaha illallah dan dengan syariat Islam. Tapi kalau dibiarkan melakukan dosa, bahkan orang tuanya menyuruh anaknya melakukan dosa, membiarkannya melakukan perbuatan-perbuatan yang murkain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menarik orang tuanya ke dalam api neraka. Baik itu. Kemudian Al-Imam Bukhari melanjutkan kepada bab yang selanjutnya itu babun man ada salah akhawatin. Barang siapa yang menanggung tiga saudari perempuan. Tak di hadis yang sebelumnya di bab sebelumnya itu anak perempuan, sekarang gimana? Kalau orang tuanya udah meninggal, tapi ada kakaknya yang menanggung tuh adik-adik atau kakak perempuannya. Imam Bukhari menyebutkan keutamaan bagi mereka melalui hadis-hadis Rasul saw alaihi wasallam. Beliau mengatakan haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Dia berkata haddatsani Abdul Aziz bin Muhammad telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. Lihat nama murid dan gurunya sama, Abdul Aziz. An Suhail ibn Abi Saleh. Dari Suhail bin Abi Saleh, An Sa'id bin Abdurrahman bin Muhammad. Dari Sa'id bin Abdurrahman bin Mukammil, An Ayyub ibn Bashir al-Ma'awi dari Ayub bin Bashir al-Ma'awi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah sahabat Nabi yang dikenal dengan kunyahnya sehingga dia namanya banyak yang tidak tahu padahal namanya adalah Sa'ad Abu Sa'id namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan dia sosok sahabat yang gigih berjuang di jalan Allah. Ketika perang Uhud dia mau perang, tapi sama Nabi ditolak karena melihat umurnya masih kecil. Namun setelah itu dia berusaha untuk mengikuti peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Ayahnya meninggal ketika perang Uhud. Ayahnya meninggal ketika perang Uhud. Jadi ketika perang Badar dia nggak ikut. Perang Uhud dia juga nggak ikut karena dia masih kecil umurnya. Ternyata ayahnya meninggal ketika perang Uhud wa tarakahu bighairi malin. Dan Abu Sa'id ditinggalkan tanpa harta. Masya Allah. Gimana nih? Bapaknya meninggal. Dia nggak punya harta. Miskin. Yang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupi dia. Tuh. Barang siapa yang berusaha untuk mencukupi dirinya, Allah akan mencukupi dirinya. Dan barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaga kehormatan. Ketika mendengar hadis itu, Abu Sa'id nggak jadi curhat. Abu Sa'id langsung balik. Dan begitulah seorang muslim yang yakin dengan pertolongan Allah. Tinggal kita yang berusaha. Kita ini punya Rabbul Alami. Ketika kita ditimpa susah, kena masalah apa, maka serahkan kepada Allah wa Ta'ala. Al-Khudri yang ditinggal bersama dari saudarinya, bapaknya meninggal dunia, maka ia mendengar Rasulullah La yakunu ahadin thalathu banu perempuan atau tiga saudari perempuan. Kemudian dia berbuat baik kepada mereka, melainkan dia akan masuk surga. Subhanallah. Jadi kalau ada orang-orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya, kemudian menanggung keluarganya, di situ ada perempuan-perempuan, maka berusahalah untuk mensyukuri nikmat Allah itu dengan bersabar dan menjadikan mereka tiket untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang nomor 43. Bab ini judulnya babun fadlu man ala ibnatahu al-mardudah. Bab keutamaan orang tua berpikir merawat janda itu ya Allah kata dia. Susah. Baik janda ditinggal mati kecuali janda kaya. Orang tuanya mungkin suka karena si anaknya bawa duit. Tapi gimana kalau ternyata suaminya itu miskin, kemudian meninggal suaminya, lalu si perempuan ini balik ke orang tuanya. Bawa anak, gak bawa harta tadi akan mendapatkan keutamaan. Di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang secara sanatnya baif, tapi tentu maknanya kita diperintahkan lewat ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul untuk berbuat baik kepada kerabat kita. Apalagi kepada anak kita atau saudara kita yang diceraikan yang diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn Saleh dia berkata hadatsani Musa ibn Ali an abihi dari ayahnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah ibn Ju'shum bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Suraqah bin Ju'shum ala adulluka ala a'zami sadaqah wa min a'zami sadaqah maukah engkau aku beritahu terhadap sedekah yang yang paling agung atau yang termasuk sodakoh yang paling agung Surakoh mengatakan bala ya Rasulullah Nabi mengatakan ibnatuka mardudatun ilaika islaha kasibun ghairka anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu yang dia tidak punya penghasilan tidak ada yang menanggung dia kecuali engkau hadis ini ingat secara sanadnya dhaif. Kemudian hadis yang selanjutnya sama sangat ini dhaif. Bukhari mengatakan haddatsana Bishr qala akhbarana Abdullah telah mengajarkan kepada kami Abdullah qala akhbarana Musa qala sami'tu abi Musa mengatakan aku benar ayahku meriwayatkan dari Suraqah bin Yu'shum anna Rasulullah SAW qala ya Suraqah mithlahu ay Suraqah yang seperti hadis yang sebelumnya tapi ingat secara sanad hadis. Di bab yang sama, Imam Bukhari mengatakan hadis Haywah ibn Shurayh telah mengajarkan kepada kami Haywah ibn Shurayh. oleh haddatsana Baqiyah telah mengajarkan kepada kami Baqiyah an Bahir dari Bahir an Khalid dari Khalid Anil Miqdam ibn Ma'di Karibah dari sahabat Nabi yang bernama Mi'dam Miqdam ibn Ma'di Karibah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma amta nafsaka fahuwa laka sadaqah ma'at at'amta waladak ma'at at'amta nafsak yang kau makan untuk dirimu sendiri itu jadi sedekah buat engkau subhanallah wama at'amta waladaka fahuwa laka sodako Makanan yang kau berikan kepada anakmu itu sedekah buat engkau. Subhanallah. Anak ketika kita kasih makan anak kita jadi sedekah, dihitung sedekah. Orang tua berbuat baik kepada anaknya. Begitu pula kepada anak yang diceraikan oleh suaminya, yang balik. Dia nggak punya siapa-siapa, apalagi statusnya seorang janda, maka orang tua ketika anaknya bercerai, terimalah anaknya dengan kedua tangan. Oh, umpamanya kesalahan itu dari anaknya sehingga terjadi perceraian. Tapi jangan dibiarkan. Karena kita melihat banyaknya wanita-wanita yang jadi wanita nakal. Banyak di antara mereka adalah janda-janda. Yang mereka tidak diterima oleh keluarga. Yang mereka tidak diperhatikan oleh orang tuanya yang tatkala anak itu balik seakan-akan bapaknya atau ibunya mendapatkan beban yang besar. Sehingga anaknya ini berangkat menjadi TKW, entah berangkat merantau kemana anak perempuannya, dan dia tidak tahu jadi apa itu anak. Padahal orang tuanya punya tanggung jawab. Kalau orang tua ngasih makanan itu jadi sedekah. Wa ma'at amta zaujaka fahuwa laka sodakoh yang kau kasihkan kepada istrimu yang dimakan sama dia itu juga sedekah kok akan mendapatkan pahalanya wa ma at'amta khadimaka huwa laka sadaqah yang kau berikan kepada pembantumu makanan maka itu akan menjadi sedekah buat engkau di sini ma'asyiral muslimin kita berbuat kebajikan kita berbuat tugas kita yang seharusnya kita lakukan kalau kita niat untuk mendapatkan pahala akan dikasih pahala. Kalau kita ridho ketika memberikan. Tidak dengan hati yang penuh dengan kedengkian. Maka insya Allah itu akan dihitung sedekah dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada permasalahan bab ini yaitu merawat, menanggung anak yang diceraikan oleh suaminya atau anak yang ditinggal mati oleh suaminya itu akan mendapatkan pahala sedekah dan kita juga akan mendapatkan ganti dari Allah yang lebih besar kalau kita memberikan itu dengan niat ikhlas lillahi taala mengharapkan ridhonya Allah a'lam mungkin kita cukupkan kajian kitab ini sampai di sini kita masuk kepada bab tanya jawab kami kembalikan kepada uh, al-akhfawas di studio tafadhol Baik, terima kasih Ustaz Jazakallah khairan atas bahasa materi yang telah disampaikan. Khotbah Islam untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, tentunya kami berharap berkesesuaian dengan bahasan yang bisa sampaikan. Silakan bisa Anda telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543. Dengar dari eh, penelpon kita angkat di kesempatan yang pertama. Nah, kami coba sapa. Baik, terputus. Masih kami berikan kesempatan silahkan di 021-823-6543 bagi Anda yang akan bertanya di kesempatan yang pertama. Ya, enam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Bu? Iya, dari Ibu Nordair. Silakan Bu ke pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Nah, begini Assalamualaikum Terputus, mohon maaf uh, kami uh, mengalami enam koneksi yang terputus dari telepon Ibu Nur di air teris tadi. Silakan untuk di kesempatan yang pertama 0218236543 kami coba sapa kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana? Abu Mizan Iya. ya. Silakan Pak ke pertanyaannya. Iya, terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi menyinggung masalah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya masalah surat Pak. Yang menjadi pertanyaan ada surat Al-Hijr ayat 47. Dan kami Al-Hijr ayat berapa Pak? Al-Hijr ayat 47. Iya dan kami letakkan segala rasa duka yang berada dalam mereka sedang mereka merasa berpandaran di berhadap kehidupan. Nah di sini saya ya, di sini ada kusus. Halo halo Pak ya, Abu Mizan suaranya terputus-putus bapak. Iya ya di sini kami ada khusus. Halo. Ya halo. Ya. Mungkin Bapak uh, speakerphone-nya di off-kan atau uh, radionya di uh, volumenya Pak ya agar tidak terjadi ya, ya, Ya, ya. silakan Pak. Ya. Jadi di sini dari surat Al-Hijr ayat 47 itu melakukan kisos. Apakah ada kisos yang kedua setelah kisos pertama di pada di hari hari kiamat, Pak Yang kedua masalah anak Halo. Ustaz. Mohon maaf Bapak, satu saja Pak ya pertanyaannya. Ya. Kita berikan kesempatan kepada ikhwah eh, pendengar yang ya. lainnya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ya, nah Ustaz. Nah. Insyaallah Ya, enam silakan Ustaz. Masuk ini. Ya, alhamdulillah. Halo? Masuk silakan. Nah. Nah, silahkan Ustaz. Mereka yang melakukan tindakan dosa yang ada hukum pidananya di dunia ini, mereka ya, yang bukan dosa yang ada hukum pidananya di dunia ini seperti dipotong tangannya seorang pencuri, seperti seorang yang membunuh kemudian dibunuh. Apakah kelak di akhirat dia masih akan dihukum kembali, dikisos kembali umpamanya. Nah dia pernah memukul, dia bakal dipukul lagi. Di dunia sudah dikisos. Dengan izin Allah SWT, mereka yang sudah dihukum kisos di dunia itu akan jadi meringankan dosa dia. Kalau dia bertobat. Tapi ada orang-orang yang bangga dengan dosanya. Umumnya dia membunuh. Dia bangga. Walaupun dia dibunuh nggak apa-apa. Panah dibunuh nih. Penting anak sudah puas. Makanya Nah, yang seperti ini, orang-orang yang bangga dengan dosanya, dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berada di dalam ancaman yang sangat besar akan mendapatkan azab Allah khususnya dalam masalah-masalah pembunuhan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan demikian Pak Abu Mizan di Jakarta. Kita masih berikan kesempatan satu penelpon berikutnya di 0218236543 kami persilakan Naam di 0218236543 kami coba sapa kembali. Tapi terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita seorang ibu di uh, Karawang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah kalau kami hanya memiliki satu anak perempuan saja? Apakah masuk ke dalam uh, penjelasan hadis yang tadi Ustadz sampaikan? Dan bagaimana pula kalau anak laki-laki semua? Apakah ada e, keutamaan secara khusus? Karena begitu besar juga tanggung jawab yang dipikul oleh eh, orang tua terhadap anak laki-lakinya. Terima kasih Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali berkaitan dengan tema kita. Apakah kalau anaknya satu, itu anak perempuannya satu, anak itu menjadi halang buat orang tuanya dari api neraka sebagai tiket susur surga buat orang tuanya. Insya Allah satu pun seperti itu. Dan dalam hadis Anas bin Malik yang insya Allah akan kita baca pada pekan yang akan datang, Anas itu mengatakan ketika sahabat mengatakan dua ya Rasulullah, ya dua pun juga akan menjadi penghalang dari api neraka. Kemudian para sahabat diam tidak bertanya. Sehingga disebutkan, wahai Anas, menurutmu gimana kalau satu Nabi akan mengatakan iya? Menurutku insya Allah beliau juga akan mengatakan satu anak pun akan menjadi tameng buat orang tuanya dari api neraka asalkan orang tuanya bersabar didik dan membesarkan anak. anak. Adapun yang berkaitan dengan anak lelaki, biasanya anak lelaki itu beda dengan anak puan. Anak lelaki ini bisa cari kerja sendiri ya. Kemudian dia itu juga kalau menikah nggak harus ada walinya. Beda dengan anak perempuan. Jadi keutamaan yang diberikan di sini adalah keutamaan bagi mereka yang merawat anak-anak perempuannya akan menjadi penghalang dari api neraka. Tapi ingat, mereka yang memiliki anak laki yang soleh, insya Allah doanya akan bersambung dan amal ibadahnya akan terus bersambung kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk uh, ibu yang bertanya tadi di Karawang dan juga penanya lain yang berkaitan di pertanyaan melalui pesan singkat yang telah kami terima. Kami angkat pertanyaan yang berikutnya uh, masih uh, kita angkat yang datang dari seorang ibu yang bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz terkait dengan ujian di dalam mendidik anak Ustadz. Mohon nasihatnya bahwa anak-anak saya saat ini sangat sulit sekali untuk disuruh uh, dan mengamalkan ibadah eh, wajib lainnya. Sekedar informasi bahwa empat anak saya adalah laki-laki semua Ustaz. Mohon nasihatnya terhadap eh, kondisi ini. Terima kasih. Ah. Nah, Ustaz bisa menyimak dengan baik? Ah, ya, Barakallahu Fik ini berkaitan dengan ibu yang memiliki anak laki empat, dan anak-anaknya susah kalau disuruh sholat ya seperti itu akhawas ya iya nam betul Ustaz bagaimana menghadapi mereka yang pertama mendidik anak itu dari kecil kita dari dulu dikasih tahu pohon itu kalau masih kecil gampang diarahkan ya tapi kalau sudah gede udah berat arahkannya jadi terkait Kadang ada kesalahan dari orang tua ketika anak-anaknya kecil, gak dididik dengan benar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru auladakum bis sholat lisabain. Suruh anakmu sholat itu mulai umur tujuh tahun. Disuruh sebelum tujuh tahun, diajak tetap. Jadi kalau anak kecil tuh sebelum tujuh tahun mungkin kalau disuruh dia nggak mau. Tapi diajak sama orang tuanya. Enak yuk sholat samping ibu nih, umpamanya gitu. Karena dia masih kecil. Tapi setelah tujuh tahun itu disuruh. Dan kita lihat di Indonesia, kita lihat orang tua yang perhatian dengan akhirat anaknya itu sangat minim sekali. Contohnya ketika anaknya pas waktu sholat subuh itu nggak dibangunin sama orang tuanya. Padahal sudah umur tujuh tahun umpamanya. Tapi ketika sekolah, uh, masya Allah, dibangunin, bahkan diiming-imingi, Nah, kalau kalau nanti ibu kasih hadiah ini macam-macam untuk dunia bisa seperti itu. Untuk akhiratnya nggak ada orang tuanya perhatian. Malah yang ada di pikirannya kesian, masih kecil. Oke, untuk sholat kita kesian karena dia masih kecil. Kenapa untuk sekolah yang urusan dunia kita begitu semangatnya? Jadi kalau ibu tadi mungkin dia telah terlambat mendidik anaknya sholat, beristighfarlah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang ada kekurangan di diri ibu ketika membesarkan anak-anaknya kemudian lingkungan diperhatikan ya lingkungan diperhatikan karena memang lingkungan memiliki pengaruh yang banyak lalu orang tua berusaha untuk duduk bersama anaknya ngobrol bersama mereka pendekatan secara dari hati ke hati mudah-mudahan dengan seperti itu anaknya sambil berdoa dibuka pintu hatinya sekali-kali diajak kajian atau ibu mengadakan kajian di rumahnya kemudian pengaruh teman sangat besar sekali wallahu alam bisawab ya. baik terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya demikian untuk ibu yang bertanya tadi kita angkat berikutnya dari telepon yang telah kami terima Pak Wahyu di Bekasi silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, saya ingin tanya Ustaz e, selama ini nih kan kalau sholat subuh nih ngebangunin anak suka susah pusat katakanlah iya. yeah. bangun nanti dia tidur lagi yeah. bangun tidur <laughs> lagi gitu pusat nah sementara kalau kita tinggal kita kalau tinggal ke masjid gitu ya anaknya akan masih tidur yeah. nah kalau kita bangunkan terus kita akan masbuk yeah. lebih baik yang mana eh, dari dua solusi itu Pak iya. Ustaz. Terima, Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini sama ceritanya sama anak kayaknya nih ceritanya <laughs> Pak Wahyu nih. Nah, kita ini sama anak-anak subhanallah ya. Anak-anak itu macam-macam. Ada yang dibangunin langsung bangun. Tapi ada yang dibangunin, kita tungguin ya sampai masbuk. Hampir tiap hari masbuk kan gara-gara kandung anak. Terus gimana nih caranya? Ya berusaha untuk membangunkan anak sebelum subuh. Karena memang anak itu kalau dibangunin langsung, memang kita bangunin pas udah mau komat tentu butuh waktu membangun mungkin anak itu. Kadangkala subhanallah ya, anak punya anak itu kalau anak bangunin, ayo bangun. Udah bangun dia ke kamar mandi. Di kamar mandi berdiri-berdiri masih merem dia di sana. Nanti dia kita bang, ayo cepet gitu kan. Pelan-pelan sampai komat akhirnya. Berarti kita harus punya jeda waktu cukup panjang untuk membangunkan anak kita. Sehingga kalau kita bangunkannya itu agak panjang, insya Allah kita nggak masbuk. Kita nggak masbuk. Itu salah satu caranya. Dan usahakan untuk umpamanya ketika bangunkan anaknya itu, ya kalau sudah ada teh ya, nah enak minum teh dulu, ada biskuit atau apa dia makan dulu. Karena memangnya anak-anak ya, kita harus sabar menghadapi anak-anak. Mungkin seperti itu caranya Pak Wahyu. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Pak Wahyu. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita berikan kesempatan penelpon yang berikutnya. Nah. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, dengan Ibu Nur DRT. Iya, silakan. Alhamdulillah tersambung oh. kembali. Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz, kemampuan kita, kita telah mendidik anak itu ke jalan yang benar. Umpamanya untuk disekolahkan di sekolah yang sunnah. Tetapi setelah ia berangkat dewasa dan telah berumah tangga, dia tetap Eh, terselengkan dengan agama kita. Nah, seperti apa betul tanggung jawab kita sebagai orang tua itu nanti di hadapan Allah Ustaz. Padahal kita sudah berusaha semampuan kita. Iya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu ya. Kita ini semua mengharap Ibu tadi bertanya gimana kalau kita udah didik anak kita dengan benar ya, didikan sholat, ketika dia dewasa menikah, ternyata dia berubah umpamanya. itu kan, Akhawas? Iya, nah demikian Ustaz. Terus gimana Ustaz? Apa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT? Nah, semua akan ditanya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." semua akan ditanya, tapi kita akan bisa menjawab kalau memang benar yang kita lakukan. Kita sudah mendidik ya Allah. Allah tahu bahwa kita sudah mendidik dengan benar dan kita sudah mendoakan mereka. Kita pun juga berusaha untuk mencari kemenantu yang solehah. Maka dengan seperti itu, Allah akan menerima uzur kita kalau memang kita sudah berusaha. Tapi kalau kita nggak berusaha, di situ ada kesalahan dari orang tuanya, dari ibunya mungkin, maka ibunya akan mempertanggungjawabkan. Tapi kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dan jangan pernah putus dalam artian dalam agama Islam ini tidak seperti agama yang lainnya. Kita tahu mamanya prinsip di barat itu anak 17 tahun orang tua udah gak ikut apa-apa. Bahkan kalau macam-macam tuh anak bisa melaporkan bapaknya, bapaknya kepada pihak yang berwajib. Tapi dalam Islam sampai kapanpun itu jadi anaknya. Dia sudah menikah tetap jadi anaknya. Pangkatnya itu pangkat anak. Maka orang tua harus tetap ya mengontrol anaknya, tanya ya. Paling enggak yang ditanyakan kepada anaknya kalau jumpa nak gimana sholat muna. jangan lupa nak ya beliau subuh, oh abah minta atau ummi minta kau jaga nak ya. Terus diingatkan seperti itu, jangan pernah berhenti karena mereka anak-anak kita yang doa mereka akan dikabulkan akan menjadi amal kebajikan buat orang tuanya kemudian amal kebajikan anaknya juga akan bersambung untuk orang tuanya wallahu alam bishawab baik terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan jazakallahu khairan demikian untuk ibu yang bertanya ibu Nur di air teris kita angkat untuk penelpon yang berikutnya ada Umu Siti di Jakarta. Nah, halo. Ya, atau eh, dengan siapa? Umu Aisyah. Ya, Umu Aisyah. Baik, silahkan ke pertanyaannya. Ya. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, ini uh, ini uh, kalau saya sih nanya ini Ustaz uh, kalau apa tuh uh, doa masuk kamar mandi uh, itu saya yang diajarkan guru saya dulu ini benar nggak Ustaz kalau Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal khaba'is minasyaitonirajim Tuh. Ada tambahannya. Ya? Satu lagi, satu lagi kalau doa eh, habis wudhu, setelah wudhu itu uh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la sumuku wa la hamdu wa huwa ala ya. Iya. Uh, Pertanyaannya Bu? Ada dulu, eh, ada minat tawabin minat tahirin, terus Iya. Ini tadi kasolihin gitu betul apa enggak Ustaz gitu. Dan... Iya, baik Ibu. Terima kasih interaksinya. Jazakallah khairan barakallahu fik. Nah. Iya, ya, barakallahu fik berkaitan dengan doa masuk kamar mandi ini penting ya. Penting Ibu mengingatkan kita juga kita bagaimana hmm. mendidik hmm. anak kita supaya dijauhkan dari setan. Setan ini enggak pernah berhenti godain kita. Mau makan dia ikut makan. Kita masuk rumah dia mau masuk rumah kita juga maka dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi benteng buat kita yang menyelamatkan kita dari godaan setan. Doa untuk masuk kamar mandi yang sudah ma'ruf Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith ya. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan setan-setan lelaki atau setan-setan wanita. Adapun tambahannya wa minasyaitonir rajim sebenarnya sudah di disebutkan khubtul khobais itu adalah yang rajim, syaitan yang terkutuk. Jadi tambahan itu Allah alam saya baru pertama mendengar. Adapun tentang doa setelah wudhu yang sahih, yang sahih itu tanpa tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin yang kita mengatakan ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu hadis yang sahih adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin Sebagian ulama membolehkan untuk membaca itu, tapi yang sahih sampai uh, wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk ibu yang bertanya Ummu Aisyah, semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan Ustaz dari pesan singkat kembali yang telah kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya sebelum mengenal sunnah, saya adalah eh, ibu yang mempunyai anak satu yang menjadi tulang uh, punggung bagi uh, saya Tapi ada pertanyaan yang atau ada kalimat yang uh, mungkin terputus di sini. Intinya adalah uh, Ustaz saya adalah seorang uh, dari saya adalah anak dari uh, ayah dan ibu yang merupakan baik ini mohon maaf ter putus, ada kalimat yang terputus kami uh, pending terlebih dahulu. Baik, ada pertanyaan yang kami terima dari uh, seorang pendengar. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, bagaimanakah jika menikahi seorang janda cerai mati yang masih muka, eh, yang masih muda, apakah eh, termasuk sedekah eh, yang disyariatkan? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Naam barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang yang indah sebenarnya bagi di masa ini banyak janda-janda sekarang ini gimana nih Ustaz kalau anak nikah sama janda nih apa akan dapat keutamaan tadi sedekah dapat kalau keutamaannya orang jelas Rasul SAW mengatakan yang kau berikan makan kepada istrimu itu sedekah hatta luqmata tarfa'uha ila fi zaujati sadaqah sampai makanan yang kau angkat ke mulut istrimu itu sedekah Apalagi istri kita ini niat kita nikahin dia sudah membantu. Karena kita lihat dia itu janda ya. Maka kita lihat Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah yang dia janda dan beliau menikahin janda-janda pada waktu itu. Jadi kalau niat ah yang bertanya ini lillahi ta'ala demi untuk mengangkat derajat si menyelamatkan. Biasanya janda itu butuh status ya. Karena janda biasanya nggak enak diomongin sama orang. Melakukan bukan tindakan yang sedikit agak aneh dibilang janda gatel mamanya atau apa. Maka di sini kita berusaha untuk menyelamatkan masyarakat muslim ini dengan dia ya menikahi janda-janda itu tapi tetap dalam menikahi janda ataupun perawan yang menjadi standar dia adalah agamanya dan akhlaknya kalau agamanya baik dan akhlaknya mulia tafadhal ahlan wa sahlan barakallahu fikum Baik, terima kasih kami ucapkan jazakallah kelahiran atas eh, jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita masih memberikan kesempatan melalui telepon dan kita coba sapa kembali. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana silakan Bu? Dari Umu Hanifa di Depok. Ya, silakan Umu. Ini mau tanya bagaimana menjelaskan pada anak kita yang masih kecil ya. yang perempuan ada hubungannya dengan doa itu kan yang saya pernah dengar yang soalnya Bismillah aja. Doa apa maksudnya doa makan atau? Iya. Uh, sedangkan teman-temannya ada baca doanya yang Allahumma barik lana dan seterusnya gitu. Jadi menjelaskan kepada anaknya itu bagaimana gitu saat Iya, baik Ibu. Ya, Terima kasih gitu atas interaksinya. Nah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan doa makan ini kita ingat dari kecil dulu pun saya diajarin, insya Allah semuanya di sekolahan diajarin. Kalau doa makan itu, Allahumma barik lana rozak razaqtana wa qina adzabannar. Sebenarnya doa itu doa yang bagus. Kalau kita lihat Allahumma barik lana rozak razaqtani ya Allah berikan berkah terhadap rizki yang kau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari api neraka. Jangan sampai yang kita makan ini haram. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita lihat Nabi itu yang dibaca yang itu apa cuma Bismillah. Jadi kalau kita tahu yang dibaca oleh Nabi Bismillah dan hadis tentang itu diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Baif hadisnya umpamanya, ya kita berusaha untuk mengajarkan kepada anak kita dengan mengatakan enak baca Bismillah. Insya Allah kalau dia terbiasa, kita nggak perlu mengatakan sama dia jangan baca Robba apa Allahumma barik lana. Nggak perlu kita melarang dia tapi yang perlu kita lakukan karena dia anak kecil membiasakan dia bismillah. Ketika dia makan, nak baca bismillah. Maka si anak-anak mengatakan akan membaca bismillah. Dengan seperti itu dia akan terlatih dan pelan-pelan kalau memang dia sudah bisa faham dengan penjelasan baru dijelaskan. Karena anak kecil kan nggak faham dia mau hadis boif, mau hadis palsu. Orang dia anak kecil. Tapi yang harus kita lakukan adalah membiasakan dia dengan mengatakan, nak, kalau makan baca bismillah. Yuk, bismillah dulu, umpamanya seperti itu. Lalu setelah dia tumbuh besar dan faham, baru setelah itu kita dapat menjelaskan kepada dia. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih atas eh, jawaban dan nasihat yang bisa disampaikan. Kita angkat kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat dan saya bacakan kembali set pertanyaan dari pesan singkat yang tadi sempat terputus. Saya susun kembali kalimatnya agar lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang muslimah yang menjadi tulang punggung keluarga bagi bapak dan ibu serta tiga adik eh, saya. Saya menikah namun saya lebih eh, memilih untuk eh, membiayai orang tua dan tiga adik-adik saya. Kemudian kodarullah akhirnya orang tua meninggal namun Kemudian saya pun bercerai dengan suami. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah saya berdosa atas pilihan saya tersebut? Mohon eh, pencerahannya dari Ibu Tri di Jakarta. Nah, barakallahu fiik ya. Apa yang terjadi itu sudah jadi catatan setiap yang hidup di muka bumi ini. Qadarullah masya'afa'al. Jadi ukti yang bertanya bagaimana apakah dia berdosa tatkala dia lebih perhatian terhadap orang tuanya dan adik-adiknya yang dia menjadi tulang punggung bagi mereka. Seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya, takal dia menikah, maka di sini dia berhak untuk memberikan syarat kepada suaminya. Umpamanya dia ngomong, aku mau nikah sama engkau, tapi dengan syarat aku tetap bisa bekerja. Pekerjaan yang sesuai dengan syariat ya, bisa bekerja karena aku harus membantu orang tuaku kalau suaminya nggak mau, mami nggak kok, oh, kok menikah sama aku ya sudah. Kau sama aku aja nggak usah ngurus orang tuamu. Maka di sini wanita bisa menolak. Karena memang ada suami-suami yang merasa di nomor dua kan. Dia berpikir loh, kau itu kan istriku sekarang. Kau harus nurut sama aku. Tapi di sisi lain, si wanita memiliki orang tua yang sudah tua renta. Kemudian punya adik-adik yang dia sebagai penanggung jawab mereka. Maka dia berusaha untuk meminta keridoan suaminya. Kalau suaminya ridho, ahlan wa sahlan. Kalau enggak, ya sudah. Berusaha mudah-mudahan Allah akan mengirimkan lelaki lain yang soleh yang akan menerima dia apa adanya. Kalau apa yang sudah terjadi tadi yang menimpa saudari kita, mudah-mudahan jangan lupa untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya Allah, berikanlah kepada aku pahala dari musibah yang diterima yang diberi ganti yang lebih baik dan kita doakan semoga ukhti kita putri ini diberi kesabaran dia dan keluarganya dan diberi ganti yang lebih baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang sudah sampaikan. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari Umu Fulanah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, apakah saya berdosa jika saya mencintai Allah melebihi suami saya? apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan cinta kepada suami karena saya sangat tersiksa akibat uh, eh, kodolim, uh, eh, akibat uh, kodoliman yang saya lakukan karena tidak mencintai suami saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Naam barakallahu fiki Berkaitan dengan cinta. Cinta ini hanya lima huruf. i penerapannya bisa sepanjang hidup. Kalau tadi dikatakan oleh ukti kita, apakah dosa tatkala dia mencintai Allah lebih dari suaminya? Kita itu semuanya wajib mencintai Allah lebih dari siapa saja. Mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari siapa saja, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Cuma tadi yang dikatakan oleh penanya, kita nggak tahu gimana model kecintaan dia kepada Allah yang melebihi kecintaan kepada suaminya. Jadi kalau karena kecintaan dia kepada Allah, umpamanya dia itu sholat duha ya, suaminya manggil-manggil dia nggak dengarkan, dia itu sholat tahajud dipanggil sama suaminya dia nggak dengarkan, dosa nih istrinya. Dia tahu bahwa saya Allah Jalla Jalaluh itu sudah menurunkan Al-Quran karim dan mengutus Rasulnya untuk menjelaskan hak-hak semua ada haknya. Seorang istri ketika dipanggil dia dipanggil oleh suaminya ya. Ketika dia baca Al-Qur'anul Karim, diajak sama suami dia tutup Al-Qur'annya, dia datang karena dia punya kewajiban untuk taat pada suaminya. Itu kalau dia benar cinta kepada Allah. Karena yang memerintahkan perempuan untuk taat kepada suaminya itu Allah. Jadi kalau kita lihat di surat Ali Imran ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'un. Katakan kepada orang-orang itu. Kalau mereka benar-benar mencintai Allah, maka buktikan. Buktinya apa? Fattabi'uni. Ikuti aku. Allah. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Jadi ukhti tadi yang berkana, bertanya dia lebih cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti Rasul SAW dan dia harus taat kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang berharga yang disampaikan. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita Ustaz di majelis kita malam hari ini. Mungkin ada kesimpulan akhir yang Ustaz sampaikan, silahkan. Nah, ya, barakallahu fiik. Yang pertama saya mau maaf kepada eh, para pendengar Radio Roja dimanapun berada mungkin tadi terputus-putus ya. Nah. Karena memang di sini sinyalnya kurang bagus. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan azimah, tekad dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan sekali lagi, banyak sekali ilmu-ilmu Islam yang perlu kita kaji, perlu kita sampaikan, perlu kita amalkan, dan urusan silaturahim ya, urusan membesarkan anak perempuan, merawat mereka, mungkin adalah satu perbuatan yang yang berat bagi orang tua, tapi ingat kehidupan di muka bumi ini tidak lama. Di situ ada kematian yang akan menyelesaikan kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian ada surga Allah dan ada neraka Allah SWT. Kita berharap dengan perjuangan kita di muka bumi ini, Allah memberikan surganya dan kita doakan semua kaum muslimin, khususnya pemerintah kita, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu taala, diberi taufik dan hidayah dan dapat menegakkan agama Allah dengan benar Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.